Bab baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu kalami Rabbi azza wa jal al qiyamati ma'al anbiya wa gairihim. Bab kalamnya Rabb. Kalamnya Allah azza wa jal. al qiyamah nanti pada hari kiamat bersama para nabi dan yang lainnya dan selain mereka. Ini juga sebagaimana yang telah lewat dari beberapa tabwibat, beberapa pembentukan bab dari Imam Bukhari dengan tujuan untuk menetapkan kalam termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk bantahan terhadap alul bidah yang mereka mengingkari kalam bagi Allah di antara mereka yang menisbatkan kalam bagi Allah bukan kalam yang hakiki tapi kalam yang majazi bukan kalam yang sebenarnya dan inilah yang dijadikan permasalahan panjang lebar sampai hari kita ini Sebagaimana telah kita lewati bahwasanya Syekh bin Bas telah menetapkan dan mengatakan berapa kali bahwasanya kalamnya mereka dari kalangan alul beda pembicaraan mereka tentang kalamnya Allah Ta'ala pembicaraan yang sab, yang sulit yang yu'zi yu'zi menyakitkan dan menyulitkan dan kita melalui referensi ini diberikan secara dengan sangat mudah, dengan gamblang, tidak bertele-tele. Sebagaimana dulu para salafus saleh menjelaskan perkara din tidak bertele-tele, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Bukhari di sini. Cuma dibikin judul atau terjemah atau judul Babu kalamir Rabbi Azza wa Jal Yaumul Qiyamah ma'lam ya wa gharim itu judulnya. Begitu judulnya kemudian didatangkan hadis kalau ada ya sama ayat. Dan itu cukup sebagai penjelasan dan maksud tentang apa yang diinginkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Tidak bertele-tele sebagaimana tata caranya alul beda dalam menjelaskan sifat Allah Ta'ala. Sehingga menjadi meruatkan orang yang membaca apa yang mereka tulis. Dan ini sebagai bentuk nasihat yang sangat mulia dari Syekh bin Bas. Menjelaskan dengan kalam yang ringkas. Tidak panjang lebar dan gamblang. Tapi Kalau Imam Bukhari Ta'ala hadis berakam sab'al wa kam Sami Awatis a 7509. Hadis yang ke 7509 dalam kitab Tauhid dalam kitab tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Di akhir Sahih Bukhari dengan judul apa dengan tema kitab tauhid. Perhatikan kitab tauhid, kitab yang membicarakan tentang tauhid. Tentang akidah. Cuma datangkan judul kemudian hadis dan ayat. Dan itu saja cukup sebagai apa yang dimaksud sehingga alulilah menjelaskan seperti di sini sangat mudah. Tidak bertele-tele. Enggak merepotkan. Qala rahimahullah ta'ala hadasana Yusuf bin Rashid. Hadasana Ahmad bin Abdullah. Hadasana Abu Bakri bin Ayyas. An Humaydin. Qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu annahu yaqul. Ya ini berkata Humaid, saya mendengarkan Anas, Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah SAW. Berkata Anas, aku mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, apa sih sabdanya? Idza kana yaumul qiyamah sufi'tu. Sufi'tu fi'il madhi mabni majhul Apabila nanti pada hari kiamat, sufi itu aku mendapatkan syafaat. Aku diberi hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Ahlu tauhid. Kenapa? Karena musyrik nggak mendapatkan hak untuk mendapatkan syafaat kecuali orang-orang tertentu. Seperti siapa? Abu Talib Ya kan? Dia alunar yang paling ringan siksaannya. Kakinya menancap di neraka. Kepalanya mendidih. Kepalanya apa mendi? Mendidih. Ini yang paling ringan siksaannya alunar dari sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada dalilnya tidak dapat syafaat. Dari kalangan orang musyrikin ada pun lalu tauhid, ini dapat syafaatnya Nabi Sallam dan antaranya hadis yang sekarang ini kita baca. Sufi'tu. Idza kana yaumul itu, sufi itu, Ya kan? Fakultu ya Rabbi. Maka aku katakan, ya, isi syafaat yang Rasulullah kabarkan bagi diri beliau. Maka beliau mengatakan, fakultu ku katakan, ya Rabbi wahai Rabbku. Adkhilil jannata. Adkhilil fil amr. Mandinya apa? Apa mandinya? Tur. Hah? Adkhala, aywa. Adkhilil jannata, masukkanlah ke dalam surga. Siapa? Man kana fi qalbi khardalatun. Siapa-siapa yang dalam hatinya ada kebaikan atau ada iman seberat khordala. Biji yang paling kecil, yang paling ringan, yang paling tipis. Fayadukuluna maka mereka masuk ke dalam surga dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menetapkan sufi itu aku mendapatkan hak untuk memberikan syafaat syafaat. Semua aku lalu kemudian aku katakan adkhilil jannata man kana fi qalbi adna adna adna syai'in. Kemudian aku katakan masukkanlah ya Rabb ke dalam surga. Man kana siapa-siapa yang ada dalam hatinya ada nasain minal iman. Yang paling minim dari keimanan yang ada dalam hatinya, masukkanlah ke dalam surga. Wahai Rabbku, kata Rasulullah SAW. Faqala Anas, maka Anas berkata, Ka'anni anduru ila asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan aku melihat ke jari-jarinya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis rawahu Muslimun aidan. Maknanya muttafaqun alaihi. Lihat dalam catatan kaki nomor 101. 1. Yakni di sana dalam saya Muslim dengan nomor 193. Berkata Syekh bin surah rahimahullah taala, lafdhu Anas radhiyallahu anhu hadza mukhtasarun min hadis syafa'ah. Hmm. Lapatnya Anas yang beliau ceritakan di sini terkait dengan bagaimana hadis ini secara ringkas enggak dikatakan mukhtasor hadis ringkasan dari hadis syafa'ah hadis yang dikenal dengan hadis syafa'ah jadi karena perkaranya syafa'ah maka nisbahnya hadis syafa'ah Mahfum? Nah itu. Ada hadis yang disebut dengan hadis Jibril, ada hadis Sunniyah. Ya kan? Kenapa? Karena nisbahnya kepada perkara yang tadi disebutkan secara zahir. Maka di sini disebutkan hadis syafa'ah. Ada yang namanya hadis zakat. Ada yang dikatakan hadis apa? Hadis tentang perkara tertentu seperti hadis apa? Hmm? Hadis apa saja? Hadisul bitoko. Tentang bitoko? Hadis nah, yang menceritakan tentang apa tentang nanti pada kira ada ada bitoko, ada kartu. Yang kartu terus apa terus la ilaha illallah. Ketika taruh dalam neraca timbangan satu neraca isinya kartu la ilaha illallah yang lain isinya apa? Lembaran-lembaran yang sangat banyak isi tertulis amalannya Bani Adam. Kita taruh di dalam neraca kalimat lewat tadi lebih ber, berat. Itu namanya hadisul bitokoh. Nah, ya. Ini istilah-istilah yang harus kita kenal. Ada hadisul ma'azif, apa namanya? Harus tentang musik. Ini harus yang tentang haramnya musik. Hadisul ma'azif. Ya kan? Dan yang lainnya. Di sini ada mukhtasarun min hadis syafa'ah. Penjelasannya yasfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam iddata syafa'atin kama ya'ti. Ini arba'a syafa'at, teman arba'u syafa'atin. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat iddata syafa'atin berkali-kali syafaat yang beliau lakukan dalam memberikan syafaat kepada sebagian umatnya. Sebagaimana yang datang, sebagaimana yang datang yaitu apa? Empat kali syafaat. Ini yang dikuatkan dan dirojakan oleh Syekh bin Bas telah lewat penjelasannya dalam beberapa bab yang telah lewat di sana. Arba'u syafaatin, empat kali. Wa fi kulli marratin, marro? marrah? Nah, tadi apa mana marrah? Apa mana marrah? Eh? Kali. Ya, lima setiap kali. Wa lima rotin yas yas'alu rabbahu ayyud khilal jannata min ummati kada wa kada min alinnar. Dan setiap kali beliau yang dikatakan memberikan syafaat empat kali tadi masing-masing setiap kali meminta kepada Robnya supaya Allah memasukkan ke dalam surga dari umatnya sekian dan sekian. yang dulunya dari ahlunar. Jadi ahlunar yang dia ini tidak khulut tidak abadi di sana, artinya disiksa karena dosa-dosa yang dia lewati di dunia yang tidak diampuni oleh Allah SWT dan dosa tadi lebih berat daripada kebaikannya maka dia masuk neraka. Kalau dosanya ini berat dosanya dengan dosa dengan kebaikannya sama, maka dengan syafaatnya Nabi mereka masuk surga tanpa harus masuk neraka. Kalau berat dosanya daripada kebaikannya, dia masuk neraka. Dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya nanti tadi kemudian keluarnya dari neraka dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ayudkhilal jannata min ummati kadza wa kadza min ahli nar alladziina dakhaluha fi ma'asihim Mas, setiap kali, setiap kali, bikulli marrotin dan, dan pada setiap kali beliau meminta kepada Robnya, setiap kali memberikan syafaat, Rasulullah minta kepada Robnya agar Allah Robnya memasukkan ke dalam surga dari umatnya kada wa kada. Segini dan segini. Siapa mereka dari kalangan alunar yang mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab maksiat-maksiat mereka. Artinya tidak diampuni dosa-dosa mereka dan lebih berat dosanya daripada kebaikannya ketika ditimbang maka ustujibu atau ustujibat dukhula nar. Harus masuk neraka. Dari situ keluarnya dari neraka dengan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi minta adkhilil ya Rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbi khardalatun min imanin. Apa itu? Baik yakni ay yukhrijum minan nar idza kana fi qulubihim hadzal miqdaru minnal imani ma'a tauhidi. Nah ini perhatikan. Yakni agar Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Mereka siapa? Mereka yang tadi harus masuk neraka karena sebab maksiat mereka yang lebih berat daripada kebaikannya ketika ditimbang. supaya mereka dikeluarkan dari neraka apabila dalam hati mereka dengan syarat Allah dalam hati mereka ada kadar tadi kordalah berupa iman bersama tauhid. Nah, dengan kadar dalam hatinya ada iman seberat kordalah. Bisa yang paling kecil bersama tauhid. Itu maksudnya. Yas'alu rabbahu ayyukhlidhu minan nar. Yas'alu. Ini Rasulullah SAW minta kepada Rabbnya. Agar supaya Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Kenapa? Min ajli ma matu alaihi min tauhid. Alladhi huwa syirki. Agar Allah mengeluarkan mereka dari neraka min asli dikarenakan mereka itu meninggal di atas apa yang mereka terkait dengannya ini berupa tauhid yang mana itu adalah sebagai lawan daripada syirik. Tengok. Tauhid itu nggak bermanfaat kalau tidak ada lawannya. Ya kan? Sekarang kapan berlawanan? Nah, perlu konsekuensi. Di antaranya adalah berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik. Nah ini, berlepas dari syirik dan ahlu syirik. Ini tuntutannya. Ya kan? Maka dikatakan Allah diwajib tu syirki. Tauhid yang itu sebagai lawan daripada syirik. Tengok bagaimana orang itu mau hidup toleransi. Syirik enak, tauhid enak, enggak jalan. Batal tauhidnya. Nafum? Batal tauhidnya. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil bi urwatil Musuka. Apa orang suka? Kalimat la ilaha Barang siapa yang kufur dengan tagut. Kufur dulu dengan tagut dan beriman dan beriman dengan dengan Allah. Maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan urwa al-wusqa yaitu apa kalimat la ilaha illallah. Nah. Maka itu kita harus kenal tagut. Bagaimana kita mengkufurinya kalau nggak kenal? Maka kita harus kenal tagut supaya kita bisa mengkufurinya. Hmm? Bisa memusuhinya, bisa menjelaskan tentang perkara di dalam batil. Kalau enggak, kita akan toleransi dengan kekufuran, dengan togut. Perhatikan situ. Dan itu lawan tauhid. Maka itu kufur bitogut, rukunut tauhid. Nah, kufur dengan togut, rukunnya tauhid. Nah, tengok rukun. Apa rukun? Rukun itu kalau enggak ada batal yang di bangun di atasnya. Ya kan? Tengok di situ. Kufur dengan togut rukun tauhid ini dijelaskan oleh Syekh Rahman bin Hasan dalam kitab Syarah Kitab Tauhid. Fathul Masjid. Maka itu dibaca di hayati, dipahami. Jangan yang penting cuma tabarruk dengan membaca kitab tauhid atau apa masjid lewat, enggak nyantol. Jadi dengan demikian perhatikan Allah alladhi waditu syirik. Lawan syirik itulah yang menjadikan dia ini punya hak untuk keluar dari api dari neraka dengan sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhrizuman man kulubihim min qulubihim hadil matakilu. Atau sini wa yukhrizuman fi kulubihim hadil matakilu. Seharusnya seperti itu insyaallah lebih tepat. Dan mengeluarkan orang yang ada dalam hatinya Hadil masakil yang seberat-berat tadi telah dibicarakan khordalah. Adna adna syai'in. Wa yukhriju man fi kulubim hadil masakilu. Insyaallah lebih tepat seperti itu. Dan Allah mengeluarkan orang yang dalam hati mereka ada timbangan tadi. Khordalah. Man kana fi kulubi adna syai'in. Allah mengeluarkan orang-orang yang ada dalam hatinya ada seberat yang tadi telah diceritakan dalam hadis, yaitu khordala atau adnasai. Berupa iman. Bersama atau tauhid. Ini pentingnya mempelajari kita kitab tauhid atau perkara tauhid maka nggak ada hentinya, nggak ada putusnya hari demi hari sampai akhir hayat harus kita pelajari tentang masalah ini. Ya kan? Ima dalam majelis Imma dalam apa yang telah kita ingat yang telah kita lewat kita baca dan semisalnya nggak boleh putus maka dakwah ini adalah dakwah tauhid terus menerus dan telah kita lewati Rasulullah SAW di akhir hayat beliau ya kan mentahdir terang, tentang syirik dalam hadisnya siapa hadisnya umum Umum Salamah yang beliau ceritakan ketika melihat di Ardul Habasah di bumi Ethiopia di sana ada beberapa kanisa yang di dalamnya dibangun apa? Ada gambar-gambar dan semisalnya. Kata Rasulullah SAW, ulai ulaiki idza mata fi umur Rasulullah saleh banu ala qabri banu ala qabri masa masajid. Ulaika ulaika syarrul khalq indallahi taala. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah taala. Ini di akhir hayat beliau. Bagaimana seorang berdakwah kemudian dilecehkan Hari-hari kok tauhid, hari-hari kok tahdir terhadap syirik. Ya kan? Ini modal kita. Ini rasul mal. Modal utama dalam apa yang kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan, soal Ma yakunu hadal miqdar wa tauhid wal iman? Ma yakunu hadal miqdaru apa makna mikdar tadi? Ka, kadar ukuran. Yakni khordalatun. Yakni man fi qalbi adna syai'in. Apakah itu adalah tauhid dan iman? Jawabannya Ibn Bas, ma'at tauhid zaidun ala tauhid, ma'at tauhid zaidun ala tauhid. Artinya memiliki tauhid dan memiliki iman, memiliki amalan-amalan yang berupa iman Kenapa? Karena termasuk amalan termasuk iman. Jadi ada tauhid dan juga ada amalannya. Artinya ada tauhid juga ada tambahannya berupa iman. Dan iman termasuk adalah amalan hati, amalan lisan, amalan badan, termasuk semuanya i, iman. Artinya seorang itu selamatnya iman dan adanya amalan yang yang baik. Walaupun nggak sempurna. Mereka katakan ma'at tauhid zaidun ala tauhid. Tapi perhatikan. Soal as Asfa'u. Apa mana asfa'u? Asfa'u. Asfa'u Apakah ini membabi doa? Nah. Aku memberikan syafaat. Apakah termasuk doa? Jawabnya beliau Syekh bin Bas, "Na'am, yatlubu rabbahu." Jadi syafaat termasuk do doa. Syafaat termasuk doa. Jadi Rasulullah meminta kepada Rabbnya, itulah syafaatnya. Jadi Rasulullah meminta kepada Rabbnya supaya umatnya sekian dan sekian dimasukkan ke dalam surga yang dulunya di neraka karena sebab-sebab maksiat mereka ini sahabatnya Nabi. Maknanya Rasulullah meminta kepada Allah supaya Allah mengeluarkan sebagian umatnya sekian dan sekian dikeluarkan dari neraka dengan sebab maksiat-maksiat mereka. Jadi doanya Rasulullah SAW kepada Allah agar Allah mengeluarkan sebagian umatnya dari neraka termasuk syafaat. Syafaat itulah namanya syafaat. Syafaat. Jadi syafaat yang sekarang ini dinyanyikan oleh banyak manusia. Antum dari sini sampai ke Jombang, sampai Nganjuk, setiap masjid cerita tentang apa? Syafaat, syafaat. Dinyanyikan syafaat, syafaat. Hmm. Nah, itu kan? Tapi yang mereka inginkan adalah di dunia ini Rasulullah itu memberikan syafaat. Maka mereka marhabanan, maunya taruhnya Nabi hadir ketika mereka marhabanan. Nah itu. Kalau tempatnya seribu berarti sekali waktu datang seribu roh. Itulah khurafatnya mereka. Tapi hadis berakam sab'ala wa asroh. khamsami'a wa asara. 7510. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Haddatsana Hammad bin Zaid. sana Ma'bad bin hilalin Al-Anazi. Qala istama'na nasun min ahli al-Basra. Jadi kami dari al Basra berkumpul Kata Ma'bad. Kata Ma'bad bin Hilal, kami orang-orang dari Basra berkumpul. Fadhabna ila Anas bin Malik. Nah, tengok di sini. Maka kami pergi ke Anas bin Malik. Inilah tata cara bagaimana mereka dulu ambisinya mencari ilmu. Yang dicari siapa? Orang yang sekiranya di sana ada ilmu. Siapa? Anas bin Malik. Gimana nggak ada ilmu bahwasanya beliau sebagai apa? Pembantunya Nabi SAW sekian tahun. Berapa tahun? Hmm? 10 tahun. Sehingga Sabit Al-Bunani melazimi Anas berapa tahun? Empat puluh tahun. Nah, tengok. Seorang santri menyantri pada seorang guru empat puluh tahun. Nah. Bukan kok kelas 12 selesai. Ya kan? <clears throat> Atau kelas kelas berapa rasanya? Kelas 18 atau 19? Baik. Fadabna ila Anas bin Malik. Wadabna ma'ana wadabna ma'ana bisa bitin al-bunani ilaihi yas'aluhu lana an hadis syafa'a. Nah, sebagai orang yang dijadikan apa? Jadikan jubir atau guide ya kan? untuk ketemu untuk mendapatkan ilmu. Kita mencari Sabit katanya. Sabit muridnya Anas berapa tahun? 40 tahun. Ini kata Abdullah kata Ma'bad. Jadi badabna ma'ana bisabitin al-bunani kepada Anas. Yas'aluhu. Supaya sabit ini tanya kepada Anas. Pertanyaan untuk kami. Ah, kamu mau sabit yang takon yo. Nah, takon takonku, takon. Ya kan? Tentang apa? Tentang hadis syafaat. Nah, ini mencari ilmu. Bayangkan. Tadi dari Basra. Dari Basra. Faidah huwa biqasrihi. Nah, Faidah huwa biqasrihi. Maka kita dapati dia Anas di kosernya di rumahnya. Koser ini bahasa sekarangnya kalau dikatakan istana. Koser itu istana, zamannya kusur. Ya bukan Kristen seperti, seperti singgasananya Jokowi, ya beda. Ya toh? Misalnya dulu ya cuma boleh ya ada entah apa bupati ada gerah bupati geraha siapa ya enggak seperti itu. Perhatikan. <clears throat> Fawafaknahu yusolli duha. Kita dapati pas ketika itu Anas sedang sholat duha. Fasta'adanna maka kami minta izin. Fa'adina lana, maka Anas pun mengizinkan kepada kami wa itu sedangkan beliau dalam keadaan duduk ala firasi duduk di atas permadani yang biasa diduduki. Fakulna li sahabat dan kami ngomong kepada sabit kata Ma'bad. Kami pun ngomong kepada sabit. Latas alhu ansain awwala min hadis Teman-teman wahai sabit, ojo kok takon nang Anas. Ya kan? Yang paling awal harus hadis syafaat. Jangan kau tanya yang lain dulu. Nah, ini berarti pentingnya perkara yang ditanyakan. Wah, tapi teman oh, coba takon nang Anas. Yang paling pertama selain hadis syafaat. Faqala ya Abu Hamzah. Nah, ini kuliahnya siapa? Kuliahnya Anas. Maka berkata sahabat, wahai Abu Hamzah, Haula ikhwanuka min alil basra ja'uka yas'alunaka min hadis syafa'a. Wahai Anas, wahai Abu Hamzah, mereka-mereka itu adalah saudara-saudaramu dari dari apa? Dari kota Basra. Basra di mana? Di Irak. Datang kepada kamu, tanya kepada kamu tentang hadis syafa'ah. Mafhum? Nah ini. Faqala hattasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Anas bercerita kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan langsung di situ Habibuna Ya kan? Sayyiduna. Terus apa lagi? Ya. Syafi'una. Ya kan? Tapi langsung berkata apa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup sudah beradab. Ya kan? Ini cukup sebagai adab kepada nabi kita. Kenapa? Karena Anas ngomong faqala hatta sana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kalau ini kurang adab, berarti Anas kurang adab. Nah, kalau orang-orang sufi, ini kurang adab. Nah, maka betina-betina mereka nyanyian setiap malam, entah apapun yang mereka nyanyikan, memuji-muji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Keras-keras ganggu kaum muslimin. Qala idza kana yaumul qiyamah mama nasu ba'dum fi ba'din fayatuna Adam. Nah, Anas menuturkan. Berkata Rasulullah SAW kepada kami, apa yang dikatakan? Apabila nanti pada hari kiamat, macan nasu ba'duhum bibak din Ini penuturannya Anas. Dan Anas tentunya hafal apa yang Rasulullah ceritakan kepada beliau, pada Anas, kepadanya. Sehingga ini kalimatnya macan nasu ba'duhum bi ba'din fayatuna Adam. Apabila nanti pada hari kiamat manusia ini saling ribut. Ayo minta syafaat minta ini. Ya kan? Gimana kita sudah kecapan sudah panas sudah. Tidak gak karu-karuan ini. Dah, letih kita. Gak ada keputusan. Akhirnya mereka datang kepada Adam. Alaihissalam. kulun isfa'lana ila rabbik. Wahai Adam. Isfa'lana ila rabbik. Mbok yo wahai Adam, kamu minta kepada Robmu supaya keberadaan kita yang koyak begini susahnya ini segera diselesaikan. Ada penyelesaian. Fayakul lastu laha. Maka berkata Adam, lastu laha. Aku enggak punya hak terkait dengan apa yang kalian minta. Ya ini apa sebagai perantara antara kalian dengan Allah SWT. Walakin alaikum bi Ibrahim. Akan tapi kata Adam, kalian dah datangi Ibrahim saja. Ya kan? Fa innahu khalilur rahman sungguh Ibrahim adalah khalilur rahman. Khalil khulla arfa'u minal apa? Minal mahabbah. Khullah itu lebih tinggi daripada kecintaan yang lapatnya mahabbah. Ya ini sungguh Ibrahim adalah kasih sayangnya Rahman. Fayatuna Ibrahim maka mereka datang kepada Ibrahim. Fayakulu maka Adam berkata, Ibrahim mengatakan lastulah aku enggak punya hak apa yang kalian minta itu bukan hak saya. Perantara antara aku dengan kalian kepada Allah tidak saya. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah. Kan tapi kalian datang aja kepada Isa. Ia adalah dia adalah ruhullah. Hah? Musa yang saya lahir. yatuna Musa fa'al fa'innakum. Walakin alaikum bi Musa. Kalian datang kepada Musa. Fa innahu kalimur rahman. Kalim. Maknanya maklum. ia diajak bisa bicara. Kalim ini sama dengan isim maf'ul yang diajak bicara oleh Allah langsung. Wa kallamallahu Musa takliman. Fayatuna Musa maka berkata kepada Musa. Fayakulu Musa lastulah aku enggak berhak. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhul Akan tapi kata kata Musa, Kan tapi kalian datang saja kepada Isa. Dia adalah ruhullah. Wa kalimatuhu. Fayatuna Isa mengatakan kepada Isa. yakni Isa diciptakan dengan kun kalimatnya Allah. Fayaqul lastulah aku pun enggak berhak kata Isa. Walakin alaikum Walakin alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kewajiban kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang ke sana fayatuni maka mereka datang kepadaku. Fa'aqulu annalaha maka Rasulullah berkata, aku yang punya hak memang. Antara kalian dengan Allah, perantaranya aku. Aku akan minta kepada Allah. Fasta'dinu ala fayuk fayu'danuli. Maka aku pun minta izin kepada Robku dan diizinkan untukku. Wa yulhimuni mahamida ahmadu bihala tahduruni al ana. Dan aku diberi ilham berupa puji-pujian untuk Allah, untuk Robku. Aku memuji Allah dengan puji-pujian itu. Sekarang aku enggak apal. Nah. Latah dunia al-an. Sekarang aku nggak nggak ingat. Sekarang ini. ini ketika Rasul masih hidup cerita ini. Paham? Lah taduruni al-an. Sekarang ini saya belum mengetahui, belum hafal tentang Muhammad tadi itu. puji puji terhadap Allah yang akan kupuji dengannya kepada Arabku. La tahduruni al-an. Jadi Muhammad tadi la tahduruni al-an. Siapa failnya? Iya. Kembali kepada apa? Maha Muhammad. Puji-pujian yang Diberikan ilham kepadaku itu sekarang saya belum hafal atau enggak hafal. Kalau saya hadirkan sekarang enggak bisa. Belum pas itu. Itu maknanya apa? Mana la tahdur al-an. Al-hadis kada-kada al-an la yahduruni. Nah, hadis ini ini sekarang saya enggak nggak hafal pas. Nah, itu namanya la yahduruni. Mafhum? Mafhum itu? Mafhum enggak? Taib. Fahmadu bitilkal mahamid. Maka nanti, ya kan? Ketika aku menjadi perantara antara mereka dengan Allah, aku memuji Allah dengan pujian-pujian itu wa akhirulahu sajida dan aku akan sujud tunduk untuk Allah dalam kondisi aku akan merun apa? akhiru. Aku akan tersungkur dalam keadaan sujud. Untuk Allah taala. Fayuqalu maka dikatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu." Wa kul yusma' laka dan katakan apa yang dikatakan kamu akan didengar ucapanmu. Wasal tu'to dan mintalah kepada Rabbmu kamu akan diberi. Wasfa'tu syafa'. Nah. Berikanlah syafaat kamu berhak memberikan syafa syafaat. Fa'akulu maka katakan ya Rabbi ya Rabbku ummati ummati. Itu umatku itu umatku tolong selamatkan. Fayuqalu maka dikatakan intolik maka dikatakan, wahai Muhammad, intolik, berangkatlah. Ya kan? Fa akhrij minha man kana bi qalbi misqalu sa'iratin min imanin maka keluarkanlah dari neraka siapa-siapa ada orang yang dalam hatinya ada seberat sa'irah. Sa'irah itu sebiji. Sa'ir bisa satu truk, satu gudang, satu karung, tapi kalau sa'irah se sebiji. Apa syair? Gandum. Berupa iman. Fa'antaliku fa'af maka aku pun berangkat dan aku lakukan. Summa a'udu kemudian aku kembali. Fa'ahmadu fitilkan Muhammad maka aku memuji-muji dengan pujian-pujian itu kepada Allah Ta'ala. Summa akhirullahu sajidan kemudian aku pun tersungkur sujud untuk Allah. Yang kedua kalinya. Fayuqalu maka dikatakan ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma' laka wasal tu'ta tawasfatu saffa. Fa aqulu ya rabbi ummati ummati. Berarti sudah pada kali kedua. Kali kedua, kedua. Fayaqulu maka berkata lagi Allah, intolik berangkatlah. Fa akhrij dan keluarkan minha dari dalam neraka man kana siapa yang di dalam hatinya miskalu dzarrah au khardalah min imanin seberat darah atau biji yang paling kecil berupa iman keluarkan dari neraka. Fantoliku alu maka pun berangkat dan aku lakukan. tu fa'ahmadu tiga kali. Dan aku kembali. Aku memuji-muji Allah dengan pujian-pujian itu yang tadi diilhamkan pada saya. Tsumma akhirullahu dan aku tersungkur sujud untuk Allah. Fayuqal maka dikatakan wahai ya Muhammad irfa ra'sak. Wa qul yusma' laka wasal tu'ta wasfa'tu safa fa aqulu ya rabbi ummati ummati fa yaqulu intalik fa akhrij man kana fi qalbi adna adna adna miskali habbatin habbati khardalin min imanin fa fa akhrijhu minan nar minan nar minan nar fa antaliku fa af'al. Berapa ini kali ketiga? Kali ketiga. Falamma kharajna min indi Anasin qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasan. Kata Ma'bad, maka tatkala kami keluar dari Anas, ku katakan kepada sahabat-sahabat kami, law mararna Nah, seandainya bagaimana kalau kita sekarang ini seandainya kita ketemu Hasan. Siapa Hasan? Al-Bas, Al-Basri. Wa wa mutawarin fi manzili Abi Khalifata. Bagaimana mutawarin? Mutawarin ini isim fa'il dari kata tawaro bersembunyi. Nah, di tempatnya Abi Khalifah, fahattasana bi mahattasana Anasu bin Malik maka Hasan pun menceritakan kepada kami sesuai dengan ceritanya Anas bin Malik terkait dengan hadis syafaah. Mafhum? Nah. Fatainahu. Nah, sekarang cerita awalnya. Cerita awalnya ketika ketemu Hasan. Maka kami datang kepada Hasan. Fasallamna alim kami ucapkan salam kepada beliau. Fa'adina lana fakulna maka kami dapat izin. Kata Ma'bad. Kami pun Bilang kepada Hasan, ya Abu Said. Ini gurunya Hasan al-Basri, Abu Saidin. Wah Abu Said. Ini Hasan Basri. si kamin indi akhika Anas bin Malik. Kami datang kepada kamu ini sebelumnya sudah kami di sana. Apa ini? Apa ini? Ya ilah Perhatikan. Jinaka kami datang kepada engkau wahai Hasan dari saudara dari apa dari saudaramu Anas bin Malik. Tengok rentetan dari ahlul ilm ke ahlul ilm. Ya kan? Ini adabnya mencari ilmu. Bukan ahlul ilm, bukan ahlul ilm, ilmu karbitan. Tapi benar-benar ahlul ilm. Falam nara mislama hatta sana fi syafa'ah. Falam nara mislama hatta sana fi Maka kami enggak punya kami enggak melihat apa semisal apa yang kamu cerita kepada kami tentang masalah syafaat. Fakola hi. Fakola Hasan hi. Ya kan? Ini hi artinya apa? Maksudnya semisal na'am. na'u bil hadis. Maka kami dapat cerita dari Hasan dengan hadis yang tadi disebutkan. Fanta ila hadal maudi. Fanta ila hadal maudi. Maka tahdisnya hasil kepada kami sampai tempat ini habisnya. Faqala hi faqulna lam yazid lana ala hada. Kok enggak ada tambahan? Cuma ini toh. Kata Ma'bad dan kawan-kawannya. Faqala hatta sani huwa wajamiun mundu isri nasana fala adri anasya amkaria ayatakal yatakilu atatakilu. Ya kan? Maka berkata ya kan? Berkata Ma'bad kami telah saya telah dikasih cerita oleh Hasan hadis yang tadi telah kita dengar dan seluruh apa yang telah kita dengar sebelumnya sebelum 20 tahun yang lalu telah lewat sudah telah telah kami dengar. Maka kami nggak tahu apakah Hasan ini lupa ataukah memang nggak suka kalau kalian itu akan cuma bersandar kepada tauhid, nggak mau beramal, yang penting bisa selamat dari api neraka. Dengan sahabatnya Nabi. Fakulna ya basaidin fahatasanahu fatahika. Maka kami katakan kepada Hasan, wahai Abu Said. Fahatisnahu. Apa ini? Fahatasanahu maka. Atau fahatisnahu. Permintaan. Berikanlah kami kepada, apa berikanlah hadis yang sepenuhnya kasih cerita yang sepenuhnya. Fatih maka Hasan apa? Ketawa. Ini apa tuh? Dah Wakala illallah. insanu hazula. Insan itu diciptakan dalam keadaan memang terburu-buru. Orang terburu-buru. Ma dzakartu illa wa ana uridu an uhattisakum tidak aku sebutkannya kecuali saya hanya menginginkan untuk ku berikan kepada kalian hadis sepenuhnya. Hattasani kama hattasakum bihi. Qala thumma a'udhu rabi'a fahmadu bitilka. Thumma akhir lahu sajidan. Nah inilah yang keempat. Ini yang dikatakan bahwasanya Rasul itu memberikan syafaat berapa kali? Empat kali. La ilaha Thumma a'udhu rabi'ata fahmadu bitilka. Tsumma usaha lahu sajidan fa yuqalu ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yasma wasal tuqta wasfa safa fa aqulu ya rabbi i'dan li fi man qala la ilaha illallah. Terakhirnya, wahai Rabbku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan untukku ku beri syafaat kepada orang yang berkata la ilaha illallah. Fayaqulu maka berkata Allah wa izzati wa jalali demi keperkasaanku, demi kebesaranku, wa kibriyai dan demi kesombonganku, wa azamati dan demi keagunganku la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Sungguh akan ku keluarkan dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah. Mahfum? Tayyib. As-sarah ahsanullah ilaih wa bi riwayat adna salah samaratin wa minan nari wahidatun faqad Al-jawab dzakara minan nar min binisbah ila hadis safa'a minan nar minan nar minan nar wa ya fil ula wa saniya wa salisah. Tapi nah, insyaallah ini kita cukupkan dan kita lanjutkan pada waktu yang datang dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah alamin tafaddalu.